BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Aduh, Den Mas. Nek kudaku seperti diuber-uber demit. Saya sulit sekali mengejar. Mau kemana toh? Kok malah berkuda di jalanan yang penuh abu? Kan lebih enak kalau tidur di dalam katu menggungan. Kamu membutuhkan aku mau apa, Bu? Hmm? Nah, Denmas itu kan majikan saya, pendoro saya. Ya tugas saya mengikuti Denmas kok kemana perginya. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Kok rumahmu kosong, yuk? Pada pergi kemana ya? Pasti ayah ibuku sudah mengungsi. Iya. Warga desa juga tidak ada di sini. Semuanya pasti pergi mengungsi. Rumah-rumah pada kosong semuanya. Hanya kandang ternak yang masih isi beberapa ekor kambing atau sapi. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gunung Merapi terus memuntahkan lahar, dibarengi suara gemuruh serta ledakan beberapa kali. Dalam satu hari bisa sampai tiga empat kali suasana kota Mataram menjadi gelap gulita oleh abu merapi. Pohon-pohon penuh abu merapi. Walaupun siang hari, pandangan tidak bebas menembus hujan abu yang tebal. Terus-menerus turun dari langit seperti kutukan pada dunia yang penuh dosa. Suasana di dalam katemenggungan juga sepi dan senyap. Pohon sawo di halaman penuh dikotori oleh abu merapi. Genteng-genteng menjadi berwarna keputih-putihan. Tampak beberapa orang abdi sibuk menyapu halaman dan membersihkan pepohonan. Saat itulah Jatmiko dan Bekel Manyuro menyeberangi halaman dan duduk di ruangan pendopo. Sebentar kemudian, Tumenggung dan Nyai Tumenggung bergegas keluar begitu mereka tahu bahwa Miko yang datang menghadap. Jungger, akhirnya kamu pulang juga. Ibu sudah tidak sabar menunggu sejak berhari-hari yang lalu. Kamu di mana saja, Tongkir? Gir. Katanya kamu ditawan oleh kawanan rampok. Apa itu benar? Inje, benar sekali. Tapi berkat pertolongan Paman Bukelman Yuro, kawanan rapok sudah bisa dilumpuhkan dan saya bisa dibebaskan. Ah, sebentar, Jatmiko. Kamu itu dari mana saja? Hmm? Mengapa kamu keluyuran tidak tentu arah tujuan? Hah? Bukankah sekarang kamu sudah menjadi perwira muda prajurit Mataram? Aku mendapat laporan dari Kakang Tirtoyudo. Yudo sudah beberapa hari ini kamu tidak mengikuti jadwal pendidikan keprajuritan. Benar, begitu? Uh, iya. Benar, Ayah Temenggung. Memang sudah tiga hari ini saya tidak menghadiri latihan-latihan di Wisma Wiji Pinilihan. Hmm. Aku malu sekali mendapat laporan tentang kelakuanmu itu, Jatmiko. Kamu itu putra seorang tumenggung, anak prajurit. Seharusnya kamu bisa menjadi contoh teman-temanmu. Eh lah kok malah tidak. Lah kok kamu seringkali bolos pergi kemana-mana. Tidak tentu arah dan tujuannya. Dan kelihatannya kamu seperti sedang kebingungan. Sebenarnya kamu ini sedang mikir apa Tojat Miko? Hmm? Kamu kesurupan demit dari mana? Lihat saja nih, anakmu itu sekarang kok menjadi seperti tidak terurus. Pakaiannya kumal, mukanya pucat, rambutnya acak-acakan dan badannya kurus sekali. Kamu di mana-mana tidak makan ya, Tatmiko. Kamu puasa? Uh, tidak, ya Saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang berubah pada diri saya. Aduh, apa kamu bilang? Tidak ada yang berubah bagaimana, Tongger? Ger? Kelihatan sekali sekarang kamu lain kok. Kamu tidak betah di rumah. Baru sebentar masuk ruangan bilik, sudah keluar lagi. Dan kalau ditanya mau kemana, kamu malah marah-marah. Nah, sekarang jawab pertanyaanku, Jatmiko. Pertanyaanku tidak sulit untuk dijawab. Tapi aku ingin mendapatkan kejujuranmu. Uh, kamu masih ingin menjadi prajurit Mataram atau tidak? Masih, Ayah Temenggung. Saya mohon maaf karena telah lalai dalam beberapa hari ini. Baik. Tapi mulai sekarang kamu harus berjanji tidak akan bolos lagi. Kalau sampai kamu bolos, aku sendiri yang akan memecatmu sebagai seorang perwira pasukan. Hmm. Jatmiko. Uh, iya, ayah Temenggung. Apa kamu masih berhubungan dengan gadis desa yang bernama Setioningsih itu? Hmm? Kamu masih sering pergi ke rumahnya atau membuat pertemuan-pertemuan gelap dengannya? Uh, maaf ayah Temenggung. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ayah Temenggung. Apa? Tidak bisa menjawab atau tidak mau menjawab? Hmm? Kurang ajar kamu ya. Berani sekali kamu ngomong seperti itu di depan ayahmu. Itu berarti kamu sudah menyemaikan bibit-bibit permusuhan dengan keluargamu sendiri, Jatmiko. Hm, kuulangi sekali lagi ya. Kamu tidak bisa menjawab pertanyaan itu atau tidak mau menjawab. Pilih salah satu. Tidak bisa atau tidak mau. Dua-duanya ayah temenggung. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan saya juga tidak mau menjawabnya. Walaupun ayahmu sendiri, ayah kandungmu, orang yang mengukir jiwa ragamu yang bertanya. Hmm? Siapapun yang bertanya, jawaban saya akan tetap sama ayah temenggu. Keparat kamu! Huh, anak setan! Demi! Kurang ajar kamu, Jatmiko. Kamu telah menyulut hatiku dan membuat darahku mendidih. Apa kamu belum tahu watak ayahmu ini? Hmm? Aku ini seorang pemenggung, seorang panglima perang. Aku pantang dibantah, Le. Aku pantang dilawan. Karena orang yang membantah, orang yang berani melawan keinginanku, pasti kubinasakan. Aku tidak peduli, itu darah dagingku sendiri. Sudahlah Kakang Tumenggung, sudah, jangan diterima. Diam kamu Nyai, diam. Jangan ikut campur urusan ini. Biar ku selesaikan perkara bocah keparat ini dengan tanganku sendiri. Jatmiko. Uh, eh, dalam ayat teman. Apa kamu masih berhubungan dengan perempuan desa yang bernama Spioningsi itu? Hmm? Jawab pertanyaanku, Jatmiko. Apa kamu masih berhubungan dengan Spioningsi? Huh? Hmm? Hei, kau juga tidak mau menjawab. itu hak pribadi saya, ayah teman. Bagus. Bagus. Itu hak pribadimu. Terus hak ayahmu, hak ibu kandungmu ini bagaimana? Hmm? Kamu tidak pernah memikirkannya, mempertimbangkannya. Bagus sekali kelakuanmu, Jatmiko. Jatmiko, kamu tinggal menjawab saja. Bu, jangan dipersulit toh. Jawab saja supaya ayahmu menjadi lega dan kita semua yang ada di sini menjadi kembali tenang dan hidup dengan baik. Uh, maafkan aku, Ibu. Saya terpaksa tidak bisa memenuhi harapan Ibu. Karena memang seperti itulah sikap saya, Bu. Jatiko! Ya, ya, iya, ya Temenggung. Jadi, kamu sudah berani melawan ayahmu sendiri. Kamu berani melecehkan keluargamu sendiri. Kalau begitu, jangan lagi kamu tinggal di Katemenggungan. Kamu boleh tinggal di mana saja, asal jangan di sini. Pergi dari sini, Jatmiko. Minggat dari rumahku. <laughs> Baiklah, Ayah Anda Temenggung. Kalau memang itu yang Ayah kendaki, saya tidak keberatan. Kamu benar-benar anak tidak tahu diri. Berani sekali kamu menantang orang tuamu sendiri. Ingat, Jatmiko, sebelum kau melangkahkan kaki keluar dari dalam katemenggungan, ingat satu hal. Begitu kamu keluar melewati pagar katemenggungan, kamu tidak punya hak lagi untuk tinggal di tempat ini. Tempat di mana kamu dilahirkan dan dibesarkan. Sudah, kakak Tumenggung, sudah. Sedih saya mendengar semua ini, kakak. Dan kamu tidak mempunyai hak lagi untuk menyandang nama besar Jayang Logo. Kakak. Kamu akan kehilangan hak warismu sebagai anak laki-laki satu-satunya dari keluarga besar ini. Dan kamu akan segera dicopot dari jabatanmu sebagai perwira muda prajurit Mataram. Nah, sekarang pergilah Jasmiko. Kang Carilah hak pribadimu di luar sana. Carilah kesenangan dan kebahagiaanmu di luar sana. Jangan lagi menengok-nengok ke belakang, melihat dalam kata menggungan. Dan carilah perempuan seperti apa yang kamu sukai. Kejarlah si Setioningse itu dan ini dia. Aku tidak akan peduli lagi. Dengan wajah tegar dan langkah-langkah yang mantap, akhirnya Jatmiko meninggalkan ruangan pendopo Katumengkungan. Dia menyeberangi halaman dan segera menghilang di balik pintu regol. Sementara itu, Ki dan istrinya masih duduk di tempat semula. Wajah Ki masih nampak geram. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa putranya akan berani melawannya seperti itu. Sementara Nyai Tumenggung hanya bisa berurai air mata. Bagus. Lebih baik begitu. Aku kehilangan telur sebutir daripada menetas menjadi ayam dan mengabruk, mematuk mataku sendiri. Kang Mas, tapi bagaimana dengan anakmu itu? Si Jatmiko itu apa bisa hidup di luar sana? Di luar kejam dan pengis. Kang Mas. Tidak ada orang yang ramah, tidak ada orang yang mau bersahabat dengan dia. Apa nanti dia sanggup hidup di dunia yang keras dan kejam seperti itu? Ah, biar saja, Nyai. Peduli setan. Itu pilihan hidupnya sendiri. Kita kan sudah menyediakan segala-galanya. Kita merawatnya sejak lahir, sejak menjadi bayi, anak-anak, dan sekarang sudah menjadi pria dewasa. Apa kekurangan kita? Hmm? Di mana letak kesalahan kita sebagai orang tua, Nyai? Tapi kalau sekarang dia memilih seperti itu, ya sudah, terserah dia. Kita hanya ingin melihat saja buktinya nanti. Coba, kalau memang dia berhati lapang, kalau memang dia seorang pemberani, kalau memang hatinya seluas lautan, pasti dia mampu menaklukkan dunia di luar sana. Dunia yang kejam dan pengis. Tanpa atur itu. Jatmiko langsung pergi ke tempat penyimpanan kuda, mengeluarkan kuda kesayangannya, dan menuntunnya menyeberangi pinggiran alun-alun. Saat itulah, Belendung yang kebetulan lewat, melihat majikannya pergi dalam keadaan murung. Lah, kok sepertinya itu dia Mas Jatmiko? Dari mana dia ya? Kok wajahnya ditekuk seperti itu? Wah, Pasti Den Mas Jatmiko sedang mengalami beban perasaan yang berat. Huh, ada apa ya? Apa yang terjadi? Eh, coba, akan kususul dia. Barangkali dia membutuhkan bantuanku. Den Mas! Den Mas! Den Jatmiko! Tunggu! Sementara itu, Setia Ningsih, Sri Gondang, dan Rekso Nawolo sudah tiba di desa Jatisari. Setia Ningsih tampak kecewa begitu melihat rumahnya kosong melompong. Tak tampak seorang pun di sana. Sementara Nun jauh di sana, lereng-lereng merapi yang tinggi, lahar panas membara masih mengalir, meleleh menyebarkan hawa maut. Rumahmu kosong yuk. Pada pergi kemana ya? Pasti ayah ibuku sudah mengungsi. Iya. Warga desa juga tidak ada di sini. Semuanya pasti pergi mengungsi. Rumah-rumah pada kosong semuanya. Hanya kandang ternak yang masih isi beberapa ekor kambing atau sapi. Kalau begitu kita harus menyusul mereka. Kita tidak bisa di sini sendirian. Menyusul kemana yuk? Kita kan belum tahu tempat pengungsiannya. Nanti malah kita tersesat kemana-mana. Ah, aku sudah tahu, Sri. Aku tahu di mana biasanya mereka mengungsi. Di mana, Ndo? Biasanya warga desa Jatisari mengungsi setiap kali Gunung Merapi meletus. Apa jauh dari sini? Uh, tidak begitu jauh. Uh, di sana, di atas lereng itu, namanya Gumuk Putih. Gumuk Putih? Iya, Sri. Hmm? Nama itu tempat gumuk putih. Oh. Ada batu besar di sana. Bentuknya persegi. Biasanya ayahku seringkali uh, tirakatan oh. atau bersemedi di atas gumuk putih. Tempatnya enak sekali, Sri. Hawanya dingin, ada pancuran airnya, dan airnya sangat bening. Nah, dari tempat itu Biasanya ayahku melihat kepundan Gunung Merapi yang terus-menerus mengeluarkan asap tebal. Ah, ayo, Sri, kita susul mereka. Iya, iya. Ayo, kalian naik kuda saja lagi. Ah, tidak usah. Kami jalan kaki saja. Nanti malah kepleset kudanya. <laughs> Sudah, kita jalan kaki saja ya, Sri. Uh, iya yuk, aku ikut saja. Tapi tidak jauh kan ya? Tidak, Sri. Setelah melewati lereng di atas itu, kita akan segera sampai di Gumuk Putih. Sementara itu, Jatmiko sudah berkuda sejak tadi meninggalkan dalam katumenggungan. Dia menyusuri jalan-jalan di kota Raja Mataram, sedangkan Belendung berkuda membuntuti sang majikan. Hujan abu masih terus berlangsung pandangan masih diselimuti kegelapan abu merapi. Demikian pula pohon-pohon kotor oleh abu merapi yang berwarna keputih-putihan. Setelah beberapa saat lamanya membuntuti, akhirnya blendung berhasil menyusul majikannya. Tunggu, Den Mas! Tunggu! Aduh, Den Mas! Naik kudaku seperti jubro berdemit. Saya sulit sekali mengejar. Mau kemana toh? Malam-malam begini kok malah berkuda di jalanan yang penuh abu. Kan lebih enak kalau tidur di dalam kata menggungan. Kamu membutuhkan aku mau apa, Bro? Hmm? Lah, Denmas itu kan majikan saya, pendoro saya. Ya tugas saya mengikuti Denmas Jatmiko kemana perginya. Saya tidak boleh ongkang-ongkang kaki melihat Denmas berkuda di jalan-jalan seperti ini. Nanti kalau Denmas mengalami sesuatu yang kurang baik, bagaimana? Blendung, sekarang jangan panggil aku Denmas lagi. Apa? Apa kata Denmas? Jangan panggil aku Denmas lagi. Panggil Jatmiko saja. Tidak usah pakai Denmas, ya? Lah, kenapa toh? Kan memang Denmas seorang priayi putra bangsawan. Dan Denmas itu kan gelar. Ya saya harus sebut lah. Sekarang, aku tidak punya gelar Denmas. Aku tidak lagi mempunyai hubungan kekerabatan dengan kata menggungan Jayang Logo. Aku tidak ada lagi hubungan apa-apa lagi dengan Temenggung Jayang Logo. Wah, wah, wah. Kok rupa-rupanya gawat ini? Kok bisa begitu, Denmas? Kenapa tidak bisa? Hubungan kekerabatan itu ciptaan manusia. Dan ciptaan manusia bisa berubah setiap saat. <laughs> Sudahlah, Blendung. Aku mau pergi. Kamu tidak harus mengikuti aku lagi sekarang ini. Kamu bebas. Kamu bukan abdiku lagi. Dan aku bukan bendoromu lagi. Loh, loh, loh. Dan mas. Waduh. Kok jadi begini tuh? Tunggu, Dan mas. Tunggu. Tunggu. adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-46 yang didukung oleh para pemain. Hari Akik sebagai temanggung Jayang Loko, Siska Jawa sebagai Nyai Temenggung, Nanang sebagai niko Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Iwan Dahlan sebagai Reksa Nawolo, Rifki sebagai Belendung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Niko setelah keluar dari dalam menggungan? Dan bagaimana nasib Belendung? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. peduli dengan kasar Dari Brahma sampai Sudra Ada yang di atas, kadang di bawah Seperti roda yang terus berputar Duka dan cinta Kita semua telah mendapatkan perang.